Akhir daripada pembahasan kita di musola yang Semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa catatan penting penyelisihan kelompok Syiah dengan ajaran Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya teringat ya pada malam tersebut ditanyakan kepada saya sebuah soal tentang bagaimana sebenarnya Wahabi tersebut ya Pak ya baik e, dan saya berpikir ya sebagai bentuk memuliakan Bapak kita yang bertanya tidak ada salahnya bagi saya malam ini untuk kita memberikan sedikit pencerahan apa yang saya ketahui tentang siapa sebenarnya Muhammad bin Abdul Wahab ini apakah dia memang betul seorang ulama atau dia ini adalah ulama jadi-jadian ya ulama jadi-jadian dan kita sebagai seorang muslim tidak boleh bagi kita untuk membela orang yang tidak pantas kita bela nggak boleh Begitu juga kita tidak boleh mencela orang yang tidak boleh kita celah. Dan kalau seandainya pun Muhammad bin Abdul Wahab ini boleh kita celah. Dalam hal apa yang boleh kita celah? Karena Islam adalah agama yang mengajarkan kepada kita untuk tidak berlebih-lebihan. Tidak ber berlebih-lebihan. Dalam Islam diatur lima pokok yang penting untuk kita ketahui. Yang pertama adalah agama. Agama ini merupakan hal yang paling penting untuk kita berpegang di atasnya. Islam yang kita punya. Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, "Man baddala dinahu faqtuluh." Barang siapa yang seseorang mengubah agamanya di mana dia murtad dari agama, maka bunuh dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Yang kedua, ini memang untuk menjaga agama. Jadi jangan orang hari ini Islam, besok sudah kafir, Islam lagi, kafir lagi. Sehingga Islam memberikan hukum yang tegas bagi orang-orang yang mereka murtad di jalan Allah, murtad dari Islam supaya dia tidak bermudah-mudahan. Ya, ini perkara yang pertama. Perkara yang kedua dari perkara terurat di dalam agama adalah harta. Harta merupakan sesuatu yang sangat terjaga dalam Islam. Oleh karena itu Islam datang dengan hukum yang tegas. Siapa yang mencuri dengan batasan-batasan yang telah ditentukan dipotong tangan kanan, tangannya. Ini hukum tegas supaya seseorang tidak bermudah-mudahan untuk mengambil, mencuri dan merampok harta manusia. Ya. Yang ketiga, karena kita bukan pembahasan masalah ini jadi saya tidak mendetailkan, cuma sekedar kita ketahui saja. Perkara yang ketiga, perkara nasab. Nasab. Islam adalah agama yang sangat menjaga nasab. Karena di dalamnya banyak ahkam. Siapakah menjadi wali baginya ketika dia nikah? Siapa menjadi mahram ketika dia ber berpergian? Siapa yang akan mewarisi hartanya? Banyak hal di dalam Islam yang sangkut pautnya dengan nasab. Sehingga siapa yang tidak menjaga nasab di dalam Islam, Bimana dia berzina Apabila dia sudah menikah Maka dia diranyam sampai mati Apabila dia belum menikah Maka dicambuk Untuk menjaga nasab Jangan jadi kalau ini hal tidak dijaga Ada seorang anak lahir di bapaknya siapa nggak tahu nih bapaknya Si Joni apa si Alek apa si Robert itu bapaknya Akan menghancurkan nasab keturunan manusia Siapa akan menjadi wali baginya? Siapa apakah dia berhak mewariskan harta atau tidak? Sehingga dijaga yang namanya nasab dalam Islam. Ya dijaga dalam Islam yang namanya nasab dengan dibuat hukuman yang tegas. Keempat nyawa. Nyawa seorang manusia merupakan sesuatu yang berharga dalam Islam. Bimana siapa yang membunuh dia harus dibunuh. Ya, sehingga orang tidak bermudah-mudahan karena perseketaan sedikit gara-gara lapak jualan akhirnya saling bunuh membunuh. Ya, atau karena uang 10 ribu, 50 ribu, 5 ribu rupiah apa tertumpah darah kaum muslimin sehingga Islam datang dengan hukum yang tegas siapa yang membunuh dia harus dibunuh iya perkara yang kelima kehormatan ini yang jadi inti permasalahan kita kehormatan adalah sesuatu yang sangat dijaga di dalam Islam oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an alladzina yarmuna al-muhsanat thumma lam yati bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jildah dan orang-orang yang menuduh seorang wanita yang saleh berbuat zina dan dia tidak bisa mendatangkan empat orang saksi, maka dia dicambuk 80 kali cambukan. Iya, dan dia adalah orang-orang yang fasik dan diterima, diterima persaksiannya selama-lamanya sampai dia bertobat kepada Allah. Kehormatan seseorang itu perkara yang sangat dijaga dalam Islam. Tidak tanggung-tanggung, Islam mensyaratkan empat orang saksi dia berzina, mana saksinya? Kalau seandainya dia mendatangkan hanya tiga saksi, antum sementara satu saksinya tidak mau bersaksi, maka yang bersaksi itu dicambuk 80 kali untuk menjaga kehormatan seseorang. Jangan mudah-mudahan menuduh oh dia sudah berzina, oh dia sudah ini dan itu, nggak boleh. Ini hal yang sangat dijaga. Dan para ulama ketika mereka menyebutkan ayat ini, alladzina yarmuna al-muhsanat ثم لم يأتي بأربعة شهداء فجلدوه ثمانين جلدة masuk di jalannya juga orang-orang yang menuduh orang lain dengan sebuah tuduhan yang tanpa bukti, tanpa burhan, tanpa dalil, maka dia termasuk dalam ayat ini. Dia termasuk dalam ayat ini. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu beliau berkata, "Man yufaddiluni ala Abi Bakr wa Umar Barang siapa yang seseorang mereka mengatakan aku lebih mulia dari Abu Bakar dan Umar dan aku mencabuk dia dengan cabukan pendusta. Para ulama menyebutkan Ali bin Abi Thalib beliau berdalilkan dengan ayat yang tadi. Tidak dikatakan berzina tapi dalam dituduh dia berdusta dengan ayat yang saya sebutkan tadi. Iya. Dalam ayat-ayat yang lainnya Allah menyebutkan ya alladzina yu'dzuna al-mu'minina wal-mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa ithman mubina dan orang-orang yang mereka telah membuat gangguan kepada kaum ini dan kepada kaum mukminat disebutkan oleh Ibnu Katsir dia menuduh orang tersebut dengan sebuah tuduhan yang dia berlepas diri dari tuduhan tersebut maka sungguh dia telah berbuat dosa yang sangat besar di sisi Allah taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan dalam hadisnya Barang siapa yang seseorang berbicara dengan kebatilan kepada seorang yang lainnya, maka di yaumul dia akan diminumkan nanah dari penghuni neraka jahanam ia dan bila kabirah min kebatilan dosa daripada dosa besar ya dosa daripada dosa besar ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Musa dan Harun kepada Firaun apa kata Allah dalam Al-Quran? Idhaba ila fir'auna fa'innahu tagha Fakula lahu qawlan layinan La'allahu yatadhakkara au yakhsha Wahai Musa dan Harun Pergilah kamu kepada Fir'aun Karena sesungguhnya Fir'aun sudah melampaui batas Dan ucapkanlah kepada Fir'aun tersebut Dengan ucapan yang lembut Ucapan yang sopan Mudah-mudahan dia bisa kembali kita melihat bagaimana Allah mengajarkan nabinya yang mulia Nabi Harun dan Nabi Musa untuk menyampaikan dakwah membantah Firaun dengan cara yang baik. Nah kalau seandainya Muhammad bin Abdul Wahab pantas untuk dicela, misalkan, saya rasa dia tidak sejelek Firaun. Dia tidak mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Dia tidak mengatakan dirinya untuk disembah. Ya nggak ada menurut saya kalau seandainya dia punya kesalahan dan kekeliruan tidak sampai dia mengatakan saya ini Tuhan yang harus kalian sembah Fir'aun ya dia mengatakan sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ana rabbukumul a'la aku adalah Tuhan yang paling tinggi iya disuruh orang menyembah dia tapi Allah Subhanahu wa taala masih mengajarkan Nabi Musa dan Harun untuk menyampaikan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyebutkan atau beliau menasihati istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ada seorang Yahudi mengatakan asam alaik ya Muhammad celaka bagi kau ya Muhammad ini Yahudi kurang ajar mencela Rasul dia sudah kafir tambah lagi mencela Rasul kafir di atas kekafiran ya kafir di atas kekafiran. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha mendengar suami beliau, kekasih beliau, kekasihnya Allah, Habibullah wa Habibur Rahman, Rasul sallallahu alaihi wasallam dihina, beliau balas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Celaka bagimu dan laknat bagimu wahai Yahudi. Mencela membela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa kata Rasulullah? Wahai Aisyah, tidak demikian. Jangan kamu menambah apa yang tidak diucapkan kepada saya. Dia tidak mengatakan laknat bagi kau wahai Muhammad, tidak. Dia mengatakan asam alaik celaka bagi Cukup kau mengatakan wa alaik juga bagimu. Ya, Anda melihat bagaimana Islam mengajarkan kepada kita. Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sikap keadilan. Seorang Yahudi yang kafir mencela Rasulullah SAW lagi. Dan saya rasa Muhammad bin Abdul Wahab tidaklah dikatakan sebagai orang yang kafir dan juga dia bukan seorang pencela Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang mencela Rasul Rasulullah ajarkan Aisyah untuk bersikap adil tidak tidak menambah apa yang tidak diucapkan oleh Yahudi tadi ini Islam ini sunnah Nabi kita ya dan datangkan bukti dengan jelas dan gamblang kalau dikatakan ini bukan ajaran Islam. Rasulullah sudah menyebutkan dalam hadisnya, al muslimu man salim al muslimu nabi lisani wa yadih. Seorang muslim adalah orang yang terjaga lisannya dan tangannya dari muslim yang lainnya. Ya, begitu banyak orang kufar Quraisy musyrikin yang mereka menentang dakwahnya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan satu nama dalam Al-Quran yaitu siapa? Abu Lahab. Abu Lahab. Itu pun ayat yang pendek disebutkan oleh Allah. Abu Abu Lahab. Eh, Ada pun yang lainnya ketika Rasulullah SAW melaknat mereka, melaknat mereka yang masih hidup ditegur oleh Allah. Jangan kau melaknat mereka. Dan ternyata orang yang dilaknat oleh Rasulullah ada yang masuk Islam setelahnya. Iya. Ini menunjukkan Islam mengajarkan kepada kita kehati-hatian di dalam berbicara kepada seseorang. Jangan sampai ya kita berpikir ini adalah sebuah ibadah, sebuah pembelaan, sebuah jihad. Ternyata di awal kiamat kita melihat begitu banyak catatan amalan kejelekan kita dalam ini manusia. Sebelum saya membahas lebih jauh, saya ingatkan diri saya dan saudara saya semuanya kaum muslimin yang hadir di sini sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal hatadru ma huwa muflis? Apakah kalian tahu siapa itu orang yang bangkrut? Kemudian sahabat mengatakan orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya barang yang didagangkan, tidak punya uang, bangkrut dia. Kata Rasulullah al-muflis yati yaumil qiyamah bi salatin wa shaumin wa hajjin. Orang yang bangkrut adalah orang yang mereka datang di Yomul qiyamah dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan hajinya. Amalan begitu banyak. Akan tetapi mahada, dia mencela orang ini, memfitnah orang ini, mengambil harta orang ini dan memukul orang lain. Kemudian datang orang-orang ini, ditolimi menutup di depan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, dia telah mentolimi saya ya Allah. Ya Allah, dia telah menghina saya ya Allah. Dia telah menjatuhkan kehormatan saya ya Allah. Saya tuntut dia hari ini wahai Allah. Tuntut dia. Ya, uang yang kita punya nggak dibutuh oleh Allah. Ya, untuk menggeserkan hukum yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar, nggak mungkin. Itu pengadilan yang sangat adil. Ya akhirnya subhanallah karena begitu banyak orang yang dia zalimi, Begitu banyak dia orang yang zalimi akhirnya apa? Dosanya belum habis, akhirnya toik orang yang zalimi masih banyak maksud saya, akhirnya orang yang dia zalimi tadi ya dosanya diberikan kepadanya. Yang tadinya dia membawa pahala yang begitu banyak, akhirnya apa? Dosa yang dia dapatkan malah Allah celupkan dia ke neraka. Seseorang kalau berzina, mungkin dia menikmati perzinaannya. Dia mencuri, merampok, korupsi, dia pun bisa menikmati uang beli mobil, beli rumah, bisa jalan-jalan keliling dunia. Lah dosa lisan ini apa yang nggak mau nikmati? Uang nggak dapat, kenikmatan juga nggak ada. Ya, tetapi ini dianggap sebagai dosa besar. Ya, orang berzina, dia menikmati zinanya, dia minuman keras, dia nikmati mabuknya, ya enggak? Dia bermain judi mungkin bisa dapat keuntungan. Lah, kita berbicara ulama begini, begini, begini, begini, begini. Apa faedah yang kita dapatkan? Apa? Iya. Nah ini hal yang perlu untuk kita renungi kembali di dalam kita menjalani kehidupan, di dalam waktu-waktu sisa-sisa dari umur kita. Ya jangan, oh dia sudah berbicara, saya juga ikut berbicara. Dia mencela, saya ikut juga mencela. Ya, saya ya mengatakan dia begini dan begini, saya juga ikut ketahuilah dia, dia, dia dan dia semuanya itu tidak akan bisa menolong kita di depan Allah yang mulia. Jangankan dia, dia, dia itu bapak kita sendiri, ibu kita sendiri, kerabat dekat kita sendiri. Dia mau kiamat ketika bertemu mereka saling berlarian. Yauma yafirru mar'u min akhi wa ummi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imrin minhum yawma kata Allah. Di situ orang akan lari dari saudaranya, dari ibunya, dari bapaknya, akan lari. Masing-masing manusia mengurusi dirinya masing-masing. Ya pula dulu saya ikut ucapan kamu Muhammad bin Abdullah begini begini begini. Bela saya ini bagaimana ini ucapannya? <laughs> Dia akan lari, nggak mau bertanggung jawab. Nah ini sehingga coba kita dudukan Muhammad bin Abdul Wahab dalam sebuah timbangan. Sebuah timbangan yang adil. Atau kita memuji mencela dia ternyata dia adalah seorang alim, seorang ulama yang harus kita jaga kehormatannya. Kita seorang muslim adalah orang yang harus cerdas. Ya, setiap ucapan yang kita berbicara ini harus kita hitung, harus kita nilai ini kira-kira yang saya ucapkan ini bisa membuat bahagia nggak saya di yaumul Nah, ini paling penting. Ya, bukan karena cuma sekedar ikut-ikutan, tetapi bisa nggak saya mem mempertanggungjawabkan nanti di depan Allah. Ini yang paling penting. Apa saja yang kita amalkan, apa saja yang kita ucapkan, yang paling terpenting kita punya jawaban nanti di depan Allah. Tapi kalau tidak punya jawaban di depan Allah, Rasulullah telah mengajarkan kepada kita, mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang seseorang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaknya dia berbicara dengan baik atau dia diam. Kalau kita tak punya jawaban nanti dia umur maksud lebih baik kita diam. Tapi kalau seandainya kita bisa berbicara bicara dengan baik bertanggung pertanggungjawaban apa yang kita ucapkan. Iya. Muhammad bin Abdul Wahab kita timbang. Sebelum kita membahas, kita katakan Muhammad bin Abdul Wahab itu bukan nabi kita. Alhamdulillah kita masih punya akal sehat. Masih sehat ya? Sehat insya Allah jasmani dan rohani. Tapi kalau seandainya kita ya akal kita sudah sehat, ya kita jadikan dia nabi kita. Dia itu bukan nabi kita. Nabi kita adalah Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib sallallahu alaihi salatu wassalam. Ya itu nabi kita. Ya, yang nabi kita adalah seorang yang maksum yang tidak akan mungkin salah. Tapi Muhammad bin Abdul Wahab ini siapapun dia, dia tetap seorang manusia. Ucapannya bisa diambil dan bisa Ucapannya bisa diambil dan bisa ditolak dia bukan nabi kita Iya. Dan juga dia bukan pimpinan gerakan kita, nggak ada pimpinan dalam gerakan kita. Ya kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah pemimpin kita siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada ikatan bayat ya. Tidak ada ikatan bayat. Jadi kita bebas mau menilai Muhammad Abdullah ini siapa. Bebas dalam kata ikatan dengan ilmiah. Ya dia bukan nabi kita, dia bukan pimpinan kita yang kita harus berbeat dengan dia walau tidak. Tapi dia adalah seorang laki-laki yang perlu kita ketahui dia seorang alim ataukah orang yang jahil. Yang pantas untuk kita celah. Tapi dengan celahan dalam tanda petik yang saya sebutkan tadi. Ya. Muhammad bin Abdul Wahab disebutkan dalam tarikh kehidupan beliau. Dan yang hadir di sini saya atau bapak-bapak yang mungkin sudah umurnya 70 tahun atau lebih dari itu, tidak ada yang bertemu dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Saya yakin demikian. Karena Muhammad bin Abdul Wahab lahir pada tahun 1110 Hijriah. Sudah 300 tahun yang lebih, 100 300 tahun yang lalu kurang lebih. Dan mungkin saya rasa di zaman itu nggak ada yang namanya televisi. Sehingga kita bisa nonton mukanya gimana, suaranya gimana, nggak ada saya rasa. Dan juga di zaman itu mungkin tidak ada alat rekam. Sehingga kita bisa mengetahui bagaimana isi ceramahnya dia. Tetapi yang kita punya, dia punya buku-buku. Punya tulisan-tulisan. Di antara tulisannya ada Thalathatul Usul, ada Kitab Tauhid, ada Kasyuf ada Usul Sittah, ada Qaidul Arba'ah dan kitab-kitab yang lainnya. Iya. Dan cucu-cucunya juga telah mengumpulkan sebuah risalah yang sangat besar dengan judul Dursaniyah ada 17 jilid. Dia cucu-cucu-cucunya dikumpulkan oleh Syekh Abdurrahman bin Qasim rahimahullah. Bagaimana dakwahnya Muhammad bin Abdul Wahab? Sehingga kita sebagai seorang muslim menimbang laki-laki ini dengan buku dan kitabnya, kita baca dan kita menelaah. Jadi kalau nanti ditanya sama Allah, kenapa kamu mencela dia? Saya mencela dia ya Allah, dia berkata dalam bukunya halaman sekian. Dia mengatakan begini dan begini dan ini menyelisih Al-Qur'an dan menyelisih sunnah dan menyelisih daripada salaf dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enak kan? Jadi kita sudah punya persiapan jawaban nanti kalau ditanya sama Allah. Iya, ini paling penting ya. Ini yang paling penting. Iya. Muhammad bin Abdul Wahab dari sisi nasab dia ini bernasab dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu nasab satu garis keturunan dengan Rasulullah. Dan dia adalah Muhammad bin Abdul Wahab At-Taimi. At-Taimi. Ini sebuah kabilah yang kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Al Imam Bukhari dalam sahihnya kata Abu Hurairah la azalu uhibbu Tamim At-Taimi sami'tuhunna min Nabi sallallahu alaihi salatu wasalam Aku terus-menerus mencintai suku Taimi dikarenakan aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang suku ini dalam tiga perkara Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Asyaddun nas 'ala dajjal." At-Taimi adalah orang yang paling keras permusuhannya dengan dajjal. Kata Abu Hurairah yang beliau nukilkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian yang kedua, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dihidangkan makanan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hadza ta'amat qaumina." Ini makanannya kaumnya saya dari kaum dari Ataimi datang membawa makanan kata Rasulullah ini adalah makanan kaumnya saya kata Rasulullah kemudian yang ketiga kata Abu Hurairah ya Aisyah memiliki seorang budak wanita dan budak wanita tersebut dari suku Taimi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itiqhi itiqhiha fa innaha min walad min walad Ismail merdekakan perempuan ini karena sesungguhnya dari keturunan Ismail dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kakek tertinggi beliau adalah Nabi Ibrahim beliau keturunan siapa Nabi Ismail dan Taimi keturunannya juga kembali kepada Nabi Ismail jadi Muhammad bin Abdul Wahab di sisi nasab bukan keturunan Yahudi dia tapi keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tapi belum cukup bukan berarti sudah jadi keturunan Rasulullah boleh berbuat seenak-enaknya, jangan langsung percaya ya. Oh berarti gua keturunan Rasulullah boleh diperbuat sembarangan, tetap juga nggak boleh. Kita menilai ucapannya, perbuatannya, jangan cuma sekedar keturunan Rasulullah, berarti dia sudah pasti masuk surga. Lo oh, nggak bisa, nggak bisa. Ya, atau sudah pasti dia adalah orang yang benar manhatnya, benar akidahnya, oh nggak bisa juga. Perlu kita selidiki lagi. Jangan langsung, wow, oh, berarti keturunan Rasulullah. Boleh berbuat sembarangan? Oh nggak boleh. Iya nggak bisa. Karena Allah sebagaimana dikhabar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum Allah tidak melihat bentuk-bentuk kalian rupa-rupa kalian enggak tapi yang Allah lihat adalah amalan kalian hati kalian bagaimana amalan kalian anaknya Nabi Nuh alaihi salatu wasalam ya mati dalam keadaan kekafiran. Anak Nabi Nuh kan disebutkan ulama dalam Al-Qur'an. Ya, enggak ada jaminan kalau keturunan seorang nabi. Dia jangan langsung tertipu ya. Mentang-mentang dari keturunan nabi langsung wah hebat dia, tunggu dulu belum selesai. Ya, sebagaimana saya katakan tadi, kita nggak boleh memuji orang yang nggak pantas dipuji. Dan nggak boleh kita menjatuhkan orang yang nggak pantas dijatuhkan. Nah, tunggu dulu, yang buru-buru. Ya, ini dari keturunannya. Dari keturunan Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian ya dari pemikiran dan pemahamannya. Dari pikiran dan pemahamannya. Sebagaimana saya katakan, kita dalam Islam dilarang untuk qil wal qal. Katanya, katanya dan katanya. Coba kita piknik kita mau piknik dulu nih ke buku-bukunya Muhammad bin Abdullah. Apa yang disebutkan dalam kitab-kitab dia? Ada yang aneh enggak? Ada yang menyelisih Al-Quran tidak? Ada yang menyelisih Al sunnah tidak? Karena sesuatu yang aneh cepat terciumnya. Ya, cepat ter terciumnya. Coba kita piknik dulu. Piknik buka bukunya salah satu usul dulu. Bukunya salah satu usul itu artinya tiga pokok pondasi dalam agama. Di dalamnya beliau menjabarkan ma'rifatullah mengenal Allah, ma'rifatul nabi mengenal nabi, wa ma'rifatul Islam bil adillah. Mengenal Islam dengan dalilnya. Ini tiga poin yang beliau jelaskan dalam kitab beliau. Ini kira-kira hal yang baik enggak buat kita? Mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadisnya dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dalam Kitabul Iman Rasulullah mengatakan da qata'ul iman man radiya billahi rabba wa bil islam madina wa bi muhammadin rasula. Dan itu adalah rasa manisnya keimanan. Kapan seseorang akan merasakan manisnya keimanan? Ketika dia ridho Allah sebagai Tuhannya. Dia ridho Muhammad sebagai nabinya. Dia dia ridho Islam sebagai agamanya. Apabila tiga hal ini terkumpul pada hati seorang manusia, dia akan merasakan manisnya dan lezatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tiga hal ini dijabarkan oleh Muhammad bin Abdullah. Dijabarkan dalam kitab Yathalatatul Usul. Dan juga kita ketahui bersama ketika kita dimasukkan ke dalam kubur kita kita ditanyakan berapa hal? Tiga hal. Man rabbuk wa man nabiyyuk wa madinuk. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu dan apa agamamu? Tiga hal ditanya. Nah, inilah kitab yang dibuat oleh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan dan menjabarkan tentang tiga hal ini. Dan juga di yaumul qiyamah dari hadis Jabir bin Abdullah atau dari Jarir bin Abdullah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man radiya billahi rabba wa bil Islam madina wa bi Muhammadin rasulah wajabat lahul jannah." Barang siapa yang sesal ridho Allah sebagai Tuhannya Muhammad sebagai nabinya Dan Islam sebagai agamanya Maka wajib baginya masuk ke dalam surga Sehingga tiga pondasi ini apabila ada pada diri seorang muslim, dia akan bahagia di dunianya, bahagia dalam alam kuburnya dan bahagia di dalam di akhirat kelak. Wah, jangan-jangan Muhammad gelap Abdullah sampulnya aja bagus, jangan-jangan isinya kesesatan dia. Nah, makanya jangan dulu percaya. Kita piknik lagi, masuk lebih di mendalam. Bagaimana sebenarnya isi kitabnya? Iya, kita masuk. Dalam kitabnya ya beliau mengatakan di awal i'lam rahimakallah. Beliau mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Mukadimahnya dulu. Ya, di mukadimah beliau menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Benar nggak seseorang memulai sesuatu dengan Bismillah? Alhamdulillah kita buka mushaf pertama kita lihat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Iya, dan begitu juga Nabi Sulaiman ketika beliau menulis surat kepada Ratu Balqis, beliau mengatakan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nabi Sulaiman ketika menulis surat beliau menulis Bismillahirrahmanirrahim. Berarti sama dengan torikohnya para nabi ketika menulis sesuatu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana hadis yang datang dari Ibnu Abbas dikeluarkan Bukhari dan Muslim, ketika beliau menulis surat kepada Raja Herkel juga memulai dengan Bismillah. Ya, berarti Muhammad bin Abdul Wahab nggak menulis macam-macam di awal kitabnya, tapi dengan Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim mengikuti jalannya para rasul. Beliau berkata, "I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allum arba'al masail." Ketahuilah semoga semoga engkau dirahmati oleh Allah. Di sini ada pelajaran penting bagi kita. Muhammad bin Abdul Wahab katanya suka mengkafir-kafirkan orang. Di awal kita baca kitabnya sudah dikatakan semoga Allah merahmatimu. Sudah didoakan kita dengan kebaikan. Gak ada yang aneh-aneh. Justru di awal semoga Allah merahmatimu dengan rahmat yang luas. Ya, setelah beberapa lah kita pikir ke depan lagi, beliau mengatakan qala Syafi'i rahimahullah law anzalallah ala hadhil umma ila hadhi surat lakafatuhum. Kalau seandainya Allah menurunkan ayat ini yaitu surat Wal Asri, maka sudah cukup bagi mereka kalau mereka ingin mentadaburi. Beliau katakan ucapan Imam Syafi'i. Kita pilih ke depan sikit lagi. Beliau mengatakan qala al-Bukhari rahimahullah al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Piknik ke depan sikit lagi. Qala Ibnu Katsir rahimahullah al-ibadah kada wa kada. Piknik ke sana sikit lagi. Qala Ibnu Qayyim. Isi bukunya hadis Rasulullah, Al-Qur'an dan ucapan para ulama. Enggak ada di situ ucapan seorang Yahudi Ucapan siapa misalnya tokoh Yahudi, saya tidak tahu siapa tokoh Yahudi. Berkata Al-Mu'allim, Al-Kabir, Al-Allamah Yahudi, tidak ada. Dalamnya Syafi'i, Al-Bukhari, Ibnu Katsir, Ibnu Qayyim rahimahullah, ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, kita piknik lagi ke kitab beliau yang lainnya. Kitab Tauhid. Ya isinya top Al-Quran dan hadis nggak ada yang lain. Tok Al-Quran dan hadis isinya. Apa kira-kira mau dikritik? Al-Quran hadis, Al-Quran hadis, Al-Quran hadis. Iya, beliau menjabarkan lebih dari 40 bab. Di dalamnya isinya Al-Quran dan hadis. Kemudian cucu beliau, Syekh Abdul Syekh uh, eh, Hasan Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad Abdul Abdul Wahab dan juga cucu beliau yang lainnya Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab mensyarah buku kakeknya, isyarah. Ya, alhamdulillah saya sedang membaca buku ini di pesantren saya. Ya, qala Ibnu Katsir fi qoulihi ta'ala kadza wa kadza. Qala Al-Qurtubi fi ahkamil Quran kadza wa kadza. Qala Al-Baghawi dalam tafsirnya begini dan begini. Qala Ibnu Qayyim, qala Nawawi. Itu saja isi kitab, enggak ada yang lain. Paling ada kalimat dia sebaris. Qultu. Begini dan begini. Kalimat dia ucapannya cuma sebaris atau dua baris. Yang lainnya tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Al-Baghawi, ucapan Al-Imam Nawawi, ucapan Ibnu Ibnu Qayyim, ucapan ulama yang lainnya. Top isinya ayat Quran, hadis Rasulullah, ucapan para ulama. Enggak ada lain. Ya. Nah, coba kita periksa ada yang aneh nggak dalam kitabnya. Nah, Dari situ baru kita menilai. Di situ baru kita menilai. Iya. Dan kita lari lagi ke kitab beliau yang lainnya. Yang kasih syubah Dalam beberapa bulan yang lalu saya membaca sebuah opini di Serambi bahwasanya Muhammad bin Abdul Wahab ini memiliki pemikiran takfiri suka mengkafirkan orang dia cuplik atau beliau nukilkan dalam tulisan beliau ini ya ucapan Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Kashfu Syubhat. Nah, ini Muhammad bin Abdul Wahab mengkafirkan orang. Iya. Memang betul Muhammad bin Abdullah penuh ya, apa yang beliau nukilkan dalam tulisan beliau memang ada dalam kitab tersebut. Tetapi Syekh tidak berbicara kepada kaum muslimin. Syekh berbicara di awal kitabnya, kebetulan saya tidak bawa kitabnya atau ada saya dalam ini saya, cuma tidak cukup waktu saya membaca. Syekh menyebutkan di situ bahwasanya orang-orang musyrikin yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam diutus kepada mereka adalah orang yang mereka mengenal mereka sholat, mereka haji, mereka berpuasa. Dan mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka akan tetapi tidak membuat mereka masuk ke dalam Islam. Saya berbicara tentang apa? Orang-orang musyrikin di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi diambil kalimat ujungnya yang memang kelihatannya berbicara kepada Muslimin. Ya, dan alhamdulillah sudah kita sudah buat tulisan, sudah kita bantah, cuman kotor sudah tidak ditampilkan di serabi Indonesia. Kita sudah punya tulisan. Ya, kalau syekh tidak berbicara kepada seorang muslimin, tapi beliau berbicara kepada musyrikin di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan bacakan syubhat di awal kitab sampai tulisan yang dinukilkan tersebut. Beliau tidak berbicara kepada muslimin. Iya. Dan bahkan dalam beberapa makalah yang beliau sebutkan, bagaimana dikatakan saya mengkafirkan orang-orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Orang yang jelas-jelas mereka menyembah kubur, belum tentu bisa kita kafirkan harus diqomatul hujjah. Harus ditegakkan hujahnya. Dia sudah paham hujah, baru setelahnya bisa kita kafirkan. Kata beliau, penyembah kubur tidak bisa langsung kita kafirkan Ya dia maksudnya menisbahkan dirinya saya ini orang Islam. Saya mengucapkan asyhadu dan ilaha Muhammad Rasul tapi kerjaannya menyembah kubur. Gak bisa langsung kita kafirkan sampai di iqamatul hujjah kepada mereka. Sampai apa? Ditegakkan hujjah, ini ayatnya, ini hadisnya, ini ucapan para ulama, ini begini apa yang kamu buat adalah sebuah kesalahan. Kamu terima? Kalau tetap dia tidak terima, ngeyel. Ya setelah dia faham hujjah, ya tentunya orang yang menyembah selain Allah apa hukumnya? Kafir menyembah kepada selain Allah hukumnya kafir. Tapi beliau mengatakan tidak langsung bisa kita fokus kafir, harus diqamatul hujjah. Nah, bagaimana lagi kemudian dikatakan beliau mengkafirkan orang Islam? Ya. Atau hal-hal yang lainnya. Iya, ada lagi mengatakan dia ini punya madhab yang baru. Beliau tidak bermadhab dengan madhab yang baru. Dalam beberapa makalah beliau beliau mengatakan walhamdulillah yang saya berjalan di atas akidah para salaf, berjalan di atas jalannya sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kami berjalan di atas imam madhab yang empat. Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah rahimahumullah taala. Dan juga murid-murid beliau bahkan raja pada waktu itu Syekh eh, Malik Abdul Aziz Raja Saud Saudi mereka mengatakan haula yaqul nabi anna wahabiyun mereka mengatakan kami ini Wahabi dan hakikatnya kami bukan Wahabi, tapi kami adalah orang-orang yang berjalan di atas Al-Qur'an dan Sunnah, di atas pemahaman para sahabat Nabi dan di atas madhab Imam Ahmad. Wala nufarriq ba'dhum dan kami tidak membedakan antara imam-imam tersebut dan kami mengajak kaum muslimin menyampaikan kaum muslimin apa yang difahami oleh para ulama tersebut. Ya, dengan mata-mata para para ulama. Iya. Ini yang tertulis dari beliau. Kita hanya memahami manusia secara oh jangan-jangan ada yang tersembunyi ya tersembunyi kita nggak tahu. Kita hanya lihat apa yang nampak. Apa ya? Yang nampak, yang tersembunyi dari dia, yang urusannya dia dengan Allah, nggak ada urusan sama kita. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika adalah seorang sahabat ya datang kepada beliau dikhabarkan bahwasanya Rasul ada seorang sahabat telah membunuh orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah jadi ada musyrikin, mau ditebas kepalanya dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Langsung ditebas oleh sahabat. Kemudian dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Kenapa kamu membunuh dia?" Kata, "Ya Rasulullah, mungkin dia mengucapkan la ilaha illallah karena takut saya tebas." Kata Rasulullah, "Hal syaqatta qalba, hal syaqatta qalba, hal syaqatta qalba." Apakah kamu buka hati dia? Apakah kamu buka hati dia? Apakah kamu buka hati dia? Kata Rasulullah, sampai engkau tahu dia mengucapkan la ilaha illallah karena terpaksa. Sampai-sampai kata sahabat ini, kalau seandainya aku baru masuk Islam lebih baik buat diriku. Karena begitu marah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu faham syarat Dia mengucapkan lain ilaha cukup sudah selesai. Kamu angkat pedangnya, jangan kamu bunuh dia. Apapun apa yang ada dalam hatinya, urusan Allah kita tidak tahu isi hati orang. Iya. Nah ini tulisan-tulisan dari Muhammad bin Abdullah ini yang menjadi sandaran buat kita. Nah kalau seandainya Muhammad bin Abdul Wahab, oh Muhammad bin Abdul salah dalam masalah ini dan ini, ya namanya manusia bisa salah dan bisa benar. Ya, apa yang salah dari dia kita tinggalkan, apa yang benar dari dia kita kita ambil. Tetapi tolong tunjukkan di mana salahnya, apa salahnya, ya sehingga kita bisa meluruskan. Karena dia bukan nabi kita, dia bisa salah dan bisa bisa benar. Ya, kalau kita lihat-lihat dan kita baca-baca dosa-dosa Muhammad bin Abdul Wahab ini ada beberapa dosa yang besar. Pertama dosa besar yang paling besar yang dibuat oleh Muhammad bin Abdul Wahab Dia ini suka merobohkan kuburan-kuburan Nah dosanya Dosa yang paling besar yang dia buat Suka apa? Merobohkan kuburan-kuburan wali-wali Allah Menghilangkan situs-situs Islam Ini dosa yang paling besar Yang dibuat oleh Muhammad bin Abdul Wahab Benar nggak dia buat dosa ini? Setelah kita selidiki betul dia buat dosa ini Belanda Betul. Benar dalam sejarah dia mengacungkan kuburan-kuburan semuanya. Diratakan dengan tanah. Kita punya hal yang kedua. Karena timbangannya bukan hanya sekedar orang bilang salah ya salah enggak. Kata Ibnu Qayyim haram ma haram Allah. Yang haram adalah apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya dan dosa apa yang dianggap oleh Allah dan Rasulnya dosa. Tapi kalau seandainya Allah dan Rasulnya tidak menganggap dosa, walaupun seluruh manusia di muka bumi ini menganggap dosa, tetap bukan dosa. Ini kaidah kita dalam beragama. Iya, kaidah kita dalam beragama. Jadi yang dianggap dosa dan salah, apa yang dianggap salah oleh Allah dan Rasulnya. Ini kan, percaya, yakin nggak semuanya? Atau yang salah, apa yang dianggap salah oleh kampung ini? Ada. Insya Allah orang Islam tidak akan berkeyakinan demikian. Tapi orang Islam berkeyakinan salah apa yang dianggap salah oleh Allah dan Rasulnya. Iya. Nah ini Muhammad bin Abdul Wahab Apakah secara timbangan ini dianggap dosa ataukah tidak? Iya. Datang sebuah hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ali bin Abi Thalib berkata kepada temannya Abul Hayyaj, "Ya Abul Hayyaj, hal tuhibba an abhathuka bima ba'athani Nabi sallallahu alaihi salatu wasallam?" Ya bahaya apakah engkau mau aku mengutus engkau apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutusku? Mau enggak kau? Ini Ali apa kata Ali? Ma min kubrin musyrikin illa sawaitahu. Tidak ada kuburan yang ditinggikan, dikeramatkan, diagungkan illa sawaitahu kecuali kau ratakan dengan tanah. Ini perintah Rasul kepada Ali dan Ali memerintahkan kepada Abu Hayyan. Disuruh ratakan dengan tanah. Ini perintah Rasul. Nah kalau seandainya ini dikatakan sebagai dosa, Apakah berani kita mengatakan Rasulullah berbuat dosa? Apakah berani kita mengatakan Ali berbuat dosa? Alhamdulillah Menganggap Rasulullah berbuat dosa bisa terjatuh dalam kekufuran. Oh, itu maksudnya nggak begitu. Gimana maksudnya? Gimana menurut kamu maksud? Maksudnya dah begini, begini, begini, begini. Aduh, capek. Ini sudah jelas, tidak ada kuburan yang ditinggikan kecuali para Kira-kira perlu nggak penafsiran? Oh harus ditafsirkan tuh, nggak bisa langsung lafadznya. Itu maksudnya begini-begini. Oh, itu kan maksud menurut kamu, nggak menurut saya nggak demikian. Kalau mereka kalah-kalah kan begitu. Oh nggak begitu hadis Rasulullah. Maksudnya itu begini, begini, begini. Rasulullah ngomong ke ngomong makanan, dia sudah ngomong apa? Besi. Itulah ibaratnya. Karena secara lahir, Nasu Quran dan Nasu Sunnah secara asalnya difahami secara mantuk, difahami secara apa yang tertulis. Iya. Dan kedua, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ada sebuah pohon. Pohonnya disebutkan dalam Al-Qur'an. Iya, Allah mengatakan laqad radhiyallahu 'anil mu'minin Ith yubay'unaka tahta syajarati dan sungguh Allah telah ridho kepada kaum mukminin ketika mereka membayar sebuah pohon. Masya Allah disebutkan dalam Al-Quran. Nah kalau seandainya ada bangunan di Aceh disebutkan dalam Al-Quran gimana kira-kira? Mungkin sudah berlapis berlapiskan emas. Ya. Pohon disebutkan dalam Al-Quran. Di situ berdiri Rasulullah, berdiri Abu Bakar, berdiri Umar, dibayat sahabat Nabi SAW Alaihi Wasallam dengan bayat Ridwan. Masya Allah, sejarah harum pohon ini. Disebutkan dalam Al-Quran, berdiri Rasulullah di situ, dibayar sahabat dengan bayat ridwan. Ini termasuk bayat yang sangat agung yang Rasulullah sungguh mengambil sumpah sahabatnya. Tapi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kita yakin ya Umar bin Khattab seorang alim, seorang khalifah yang harus kita ikuti jejak beliau. Di zaman Umar bin Khattab mulai pohon tersebut dijadikan sebagai tempat keramat. Sudah mulai. Ini pohon disebutkan dalam Al-Quran, pohon ini Rasulullah dulu berdiri, pasti ada hal-hal di bawah pohon ini. Akhirnya mulailah mereka mengambil barokah dari pohon tersebut. Mulai. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu melihat ini fenomena yang sejelek ia akan bisa merusak hati seseorang Ia akan tegak dengan Tuhan hatinya kepada pohon tersebut. Akhirnya Umar bin Khattab menebang pohon tersebut sampai ke akar-akarnya sampai ke ke akar-akarnya. Ini situs Islam nggak ini? Ya kalau seandainya ini bukan dikatakan situs Islam nggak ada situs Islam di muka bumi. Disebutkan dalam Al-Quran Berdiri Rasulullah di bawahnya Iya, ini sesuatu pohon yang sangat berharga Tetapi ditebang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala sampai ke akar-akar Ya, dan mungkin kuburan yang dibuat dihancurkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab nggak pernah disebut dalam Al-Qur'an. Nggak pernah disebut dalam Al-Qur'an mungkin. Iya, seharusnya kalau seandainya disalahkan ini dianggap dosa, siapa yang lebih berhak untuk dia katakan berdosa? Muhammad seharusnya. Iya, Muhammad bin Abdul Wahab dia hanya mengikuti dari ulama-ulama yang terdahulu saja, ya. Dan Allah alam besok sebenarnya banyak hal yang lain yang ingin kita sampaikan. Kira-kira sebelum saya tutup, dia berhak untuk kita celah atau berhak untuk kita puji? Sampai detik ini, stop dulu. Jangan dulu dipuji, jangan dulu celaan. Mungkin ada hal-hal yang lain mungkin nanti yang kita nggak tahu. Cuma sampai di sini inilah yang dibuat oleh Muhammad bin bin Abdul insyaallah taala akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang Allah taala misal supaya kita bisa menjaga amalan kita yang sedikit ini jangan salah kita berbicara suka kita caci orang maki orang tiba-tiba ibadah yang kita lakukan habis ya karena perbuatan dan mulut kita yang tidak kita jaga Allah taala alam itu perlu dijelaskan juga ini karena istilah Wahabi itu kan ditamparkan kepada Muhammad Nah, nah, nah. part kedua hijrah ada namanya itu yang benar yang yang besar. Ya, masya Allah. Ya. Ya, Masya Allah Bapak kita memberikan PR lagi buat saya Insya Allah kita akan membahas nanti ada yang namanya Muhammad bin Abdullah bin Rustam ya yang dia dihukumi oleh para ulama adalah orang yang sesat yang suka mengkafir-kafirkan orang ya jazakallah Allah Allahumma insya Allah akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang Allahumma sholli ala Muhammadin وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته